Zuhur ini kita semua diberi kesempatan oleh Allah untuk memanfaatkan sisa-sisa hayat kita di dalam mencari ridhonya. Mudah-mudahan di tempat yang suci, di tempat yang berkah ini, Allah berkenan menerima semua niat kita yang baik. Pertemuan kedua bersama saya di sini, pertama kita pernah membahas tentang basirah yang isinya balil insanu ala nafsihi basiro wa walau alqa Dan itu adalah merupakan titik yang sangat harus kita ketahui tentang Basiro tadi. Hari ini juga menceritakan tentang akhlak. Dasar akhlak itu adalah iman. sampaikan ada dua ayat Quran dan sebuah hadis sepotong bukan bukan satu hadis ya cerita tentang bagaimana kita berakhlak kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibuka ininya tadi sudah dibagi kita baca dan sengaja saya tulis satu kata satu kata untuk supaya kita bisa apa dan kita bisa lebih mendalam mengerti tentang makna ayat Quran ini. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun sadaqallahu lazim wa dan idza apabila sa'ala bercatanya padamu ka wahai Nabi Muhammad ibadi hamba-hambaku anni tentang aku di mana aku siapa aku bagaimana aku Kata Allah, fa inni korin Sesungguhnya diriku dekat sekali. Kedekatan Allah dengan kita sejauh apa? Silakan buka halaman berikutnya. Halaman 2 ada ayat Quran lagi itu Surah Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Wa dan la sungguh. Laqad sungguh khalaqna. Kami telah menciptakan al-insana manusia ini. Wa, wa na'lamu dan kami maha tahu ma apa saja tuwaswisu yang berbisik bihi padanya nafsuhu yaitu nafsunya, dirinya, jiwanya Wanahmu dan kami kata Allah akrobu lebih dekat ilahi kepada manusia itu min hablil warid dibandingkan dengan urat leher dengan lehernya. Kembali lagi kepada ayat pertama. Halaman pertama. Wa idza sa'alaka anni ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya di mana aku, bagaimana keberadaanku, fa ini qarib aku dekat dengan manusia itu dengan hamba itu dekat dengan kita dekat kedekatan Allah dengan kita sejarah apa sejauh apa kira-kira berapa senti dekat dengan kita kata Allah ana aqrabu ilaihi min hablil warid aku lebih dekat kepada orang itu akrobu kepada orang itu min hablil warid dari urat leher dengan lehernya kalau kita renungkan, lebih dekat Gusti Allah kepada kita daripada ulat leher dengan lehernya. Tolong ukur sekarang. Berapa jarak ulat leher dengan lehernya? Sudah tidak bisa itu. Sebab merekat dan menyatu. Allah lebih dekat dari itu. Tolong carikan ukuran untuk bisa mengukur jarak ulat leher dengan lehernya sudah tidak bisa. Sebab urat leher dengan leher merekat, menyatu. Tapi Allah lebih dekat kepada dirinya daripada urat leher itu. Nah sekarang kita hidup dengan busi Allah. Kalau kita anggap busi Allah dari satu tempat tidak menyatu dengan diri kita, maka hidup kita akan tidak berarti. Sedangkan kita diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup ini, bergerak ini, beraktivitas ini menurut maunya Allah, bukan maunya kita. Bagaimana kita digerakkan oleh Allah? Kita lebih baik jadi robot. Kita lebih baik enak jadi robot mengikuti keinginan dan kehendak Gusti Allah. Kita ikuti semua. Kalau kita ingin selamat. Nanti bagaimana kalau maunya kita ditakdirkan yang lain? Allah menakdirkan baik dan menakdirkan buruk dan kita sudah bisa melihat ini tidak baik, tidak akan kita kerjakan. Sebab kita menginginkan yang diinginkan oleh Allah SWT. Kita hidup menurut maunya Allah, bukan mengikuti maunya hawa nafsu. Supaya kita tidak pernah menyesal. Ya kalau umpamanya umur kita dari tujuh dari lima belas dari remaja sampai dari ABG lah, dari ABG sampai nanti usia menikah lima tahun sampai empat puluh sampai empat puluh tujuh masih bisa mengikuti keinginannya. pada satu hari kita akan melepaskan semuanya. Kita masih hidup dan kita sudah bosan dengan semua. Sudah bosan dan sudah jenuh melihat dan merasakan apapun. Dan kita tidak sudah ingin lagi menikmati apa yang kita harapkan. Sebab lain cara berpikirnya dan sudah lain alamnya. Apa yang sekarang kita pernah lakukan ketika usia remaja sudah semuanya kita tinggalkan cara berpakaian, cara berbicara, cara bergaul, cara mendengarkan lagu, cara melihat, cara menatap sudah jauh berbeda. Nah sekarang kalau kita mengikuti hawa nafsu, kita akan menjadi orang yang tidak ada gunanya nanti. Sebab sudah tidak nyambung keinginan hawa nafsu dengan keinginan diri. Nah, sebab itu Allah ajarkan kita supaya kita merasa dan kita mengetahui bahwa kedekatan kita dengan Gusti Allah hanya itulah yang akan membuat hidup ini benar. Hidup ini berarti dan hidup hidup ini bermakna. Kalau tidak merasa dekat dengan Insya Allah, hidup ini tidak berarti dan hidup ini tidak bermakna. Contoh ajaran akhlak. Jadi akhlak hanya bukan hanya diam, bukan hanya dia, bukan hanya baik, bukan. So baik, diam, sidangkah membantu orang lain, memberikan Eh, solusi kepada orang lain kalau tidak ada niat lillahi ta'ala bukan kebaikan kita membagi-bagikan uang tidak ada dalam hati ini perasaan saya ingin mendapat pujian dari Allah saya ingin mendapat karomah dari Allah saya ingin mendapat kemuliaan dari Allah. Saya ingin mendapat pahala dari Allah. Saya ingin semakin dekat dengan Gusti Allah. Itu akhlak. Saya tidak berzina, tapi bukan karena Allah tidak baik. Sebab dia tidak senang. Tidak senang kepada orangnya dan momennya tidak cukup dan waktunya juga tidak ada. Dia tidak berzina, bukan begitu. Yang disebut baik itu adalah kita tinggalkan semuanya karena Allah dan kita lakukan segala segala sesuatu karena Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang diperintah oleh Allah memberikan pendidikan. Jadi ini salah satu metodologi dari Gusti Allah melalui malaikat Jibril supaya ngajar Nabi Muhammad di Nabi Muhammad di depan umatnya semua kumpul di masjid tiba-tiba datang seorang yang pakai pakaian putih bersih rambutnya tidak kelihatan kusut badannya gagahnya baju putih itu dari atas sampai ke bawah kelihatan putih tidak ada kelihatan bekas-bekas berjalan tidak kusut tidak ada debu, malu di padang pasir, debu saja, angin saja berlalu, pasir ke bawah, debunya nempel, ini nggak ada, bersih. Semua orang bertanya, dari mulai gigi, mata, bibir, semua sempurna. Pak sahabat-sahabat besar tahu bahwa ini pasti orang lain. Tiba-tiba datang pada Muhammad, ya Muhammad, semua terkejut. Seperti orang akrab. Rasulullah menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian orang itu datang dan duduk, duduknya ber eh, jadi lutut sama lutut berhadapan-hadapan. Bukan duduk seperti ini, bukan bersila, bukan. Tapi duduk eh, telapak kakinya dijadikan alas untuk dia duduk. Nah, kemudian bertanya, Ahmad, apa itu Islam? Nabi Muhammad menjawab, Kata orang itu benar. Apa itu iman? Nabi Muhammad menjawab. Kata Rasulullah, eh kata kata orang itu, kata yang bertanya, benar. Semuanya kaget. Ini orang bagaimana sih? Dia bertanya, kemudian dia membenarkan. Siapa sih sebetulnya orang yang satu dengan yang lain saling bertanya siapa ini? Lihat ya, metodologi cara pendidikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang guru, mereka Jibril datang kepada Nabi Muhammad membawa risalahnya dengan cara seperti itu, semua yang hadir terpesona dan hafal semua. Hadis ini hampir disebut hadis mutawatir, semua yang hadir pada waktu itu hafal Kata Rasulullah, kata Nabi Muhammad, kata orang itu bertanya, "Ya Muhammad, kapan terjadinya kiamat?" Kata Nabi Muhammad, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Engkau lebih tahu daripada yang bertanya. Langsung bertanya, apa itu ihsan? Nah itu bukan. Yang ketiga ini, ini menyangkut masalah akhlak. An Umar radhiyallahu anhu dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu yang diterangkan tadi yang titik-titik itu yang diterangkan tadi bertanya tentang iman bertanya tentang Islam bertanya tentang Eh, kiamat. Nah, sekarang bertanya tentang itu. Qala Jibril berkata Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni, beritahu saya Anil ihsan. Apa itu ihsan? Ini masih diberi nama Baitul Ihsan. Sebab so, ihsan ada satu klimaks. Kebaikan yang tidak ada. Kebaikan setelah ihsan. Tidak ada lagi kebaikan setelah ihsan. Jadi baitul lisan tidak ada lagi bait yang lebih bagus daripada baitul lisan. Jadi tidak ada lagi masjid yang paling baik kecuali masjid baitul lisan. Kalau dilihat dari bahasa ihsan itu. Wa ma ihsan? Apa itu ihsan? Ma huwa ihsan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijawab Rasulullah anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka Anta Allah. Arti ihsan ialah antak huda. Kamu mengabdi. Kita jangan mengartikan e, mengabdi itu menyembah ya, bukan. Mengabdi Apa itu artinya mengabdi. Kamu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Keanaka seolah-olah dirimu taruh melihat Allah ketika kita usolli fardol maghribi sarah-sarah mustaqbil Allah seolah-olah kita melihat Allah ketika kita puasa Nawaitu sofa godin an adahi fardi syahri Ramadana Seolah-olah kita melihat usia Allah Ketika kita diajak Berbuat tidak baik Sama orang lain Tidak ada orang lain Kita merasa bahwa Allah. Saya melihat Allah. Yang Allah melarang kita berbuat itu. Failah takun tahu. Tapi kalau anda tidak melihat Allah. Ketika saat kita tidak, tidak melihat. Ini isan. Di dalam hati ini yakin Allah melihat perbuatan saya. Nah, itu Jadi kisah ini adalah perbuatan yang banyak dijabarkan oleh ulama-ulama menjadi sebuah ilmu namanya ilmu tasawuf. Banyak orang yang tidak setuju dengan e, pendapat ini bahwa tasawuf itu tidak ada ajaran Islam itu dari ajaran Hindu. E, bagi mereka yang tidak pernah mengaji dan bagi mereka yang tidak pernah mengerti tidak akan pernah tahu apa itu tasawuf sebetulnya. Sampai dibilangkan bahwa pelajaran tasawuf di Indonesia ini bercampur aduk dengan e, Hindu ajaran Hindu gitu. itu semua salah insya Allah tidak akan pernah bercampur sebab di Indonesia adalah terlalu banyak sekali pengaruh Hindu dengan kemenyan dengan bunga-bunga dengan siara nah, itu buat mereka-mereka yang belum pernah mengerti dan belum pernah mengaji menganggap seperti itu padahal jauh berbeda sekali sampai mengharapkan untuk kita berjarah nah kita tanya sekarang kita beri kita anak suci lihat Ka'bah bukan jarah kita pergi ke Madinah menjarahi kanjeng Rasul. Nah, gitu. itu itu jarah itu. Oh, itu itu lain lagi sama saja. Asal kita tahu makna yang sebenarnya dari ziarah tadi. Nah, jadi sekarang ihsan. Ihsan ini adalah satu perbuatan yang paling mulia di dalam diri ini. Kalau perbuatan kita sedekah, tidak ada perasaan ihsan dalam hati, tidak diterima ibadahnya. Jadi kita ketika memberikan sesuatu sedekah pada orang lain atau memberikan bantuan pada orang lain, dalam hati ini ada hadis kan Rasul, ihsan itu pemberian kita kepada seseorang. Pemberian kita sudah sampai duluan ke tangan Allah sebelum sampai kepada tangan yang menerimanya. Ihsan. Kemudian nah itu kita kembangkan Allah kita bagus insya Allah jadi bukan harus begini bukan begitu ihsan dan ihsan ihsan Tanamkan perasaan ihsan dan ingat Allah menyatu dengan diri kita lebih dekat daripada ulat leher dengan lehernya. Nah, kemudian contoh perbuatan-perbuatan akhlak yang kita mungkin tidak sadar ketika kita makan dari kecil diajar dari dari TK dari e, eh, TPA anak-anak apa doa makan doa setelah makan doa ke kamar mandi, doa mau ke WC, doa setelah uh, apa uh, istinja. Kita dulu apa? Sekarang sudah lupa. Coba kalau kita renungkan. Begitu kita makan nih, apa yang kita? Allahumma barik lana. Di sini ada makanan. Bukan yang bukan ada makanan-makanan mewah, tidak. Apa saja yang dihidangkan kita bacakan Allahumma barik lana Fima razaqana ya Allah. Berikan keberkahan, rizki yang kau berikan sama saya. Wakina azabannan Ya Allah, jauhkan kami, pelihara kami dari siksa di neraka. Lihat betapa tinggi kandungan akhlak. Kalau kita sedikit-sedikit saja kita jalankan, insya Allah kita menjadi orang-orang yang berakhlak dan menjadi orang-orang yang muhsin. Muhsin itu artinya orang-orang yang berisan Doa ketika kita istinja bahasa Jakarta bilang cebok doanya lihat cebok nih orang mandi di WC cebok Allahumma hasin parjikir ya Allah bentengi parji saya parji itu kubul dan dubul yang di depan lubang depan atau lubang belakang Allahumma hasin parji minal Fawahisi dari segala bentuk kecabulan apapun. Lagi cebok nih. Watohir kolbi minan nifaki. Ya Allah, sucikan hati ini dari segala sifat-sifat yang munafik. Iwanul muslimin rahimahullah. Dari situ saja kita setiap buang air pipis atau itu semua dibaca itu terus. Rasanya tidak ada seorang yang akan berani melakukan pelanggaran apa yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dua ayat dan satu hadis ini dapat menjadi bekal kita semua dan mudah-mudahan ini bisa dihafal. Ajarkan kepada anak-anak kita, tetangga-tetangga kita, fotokopi lagi, kumpulkan remaja, ditanamkan. Cukup ngajar orang itu bahwa kamu merasa dan memang Allah bilang Ana akrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada hambaku daripada urat leher dengan lehernya. Mudah-mudahan Allah mengkabul dan menerima semua yang kita niatkan lillahi ta'ala dan kemudian kita mohon kepada Allah agar kehidupan kita semua Allah berikan isman sebab kalau kita lihat televisi rasanya otak bisa pecah. Tiap hari perang di mana-mana, tiap hari ribut di mana-mana. Makanya kita berdoa sama Allah ingin sekali diselamatkan dari Sabang sampai Merauke dan semua manusia-manusia yang ada di tanah air ini diberikan kesadarannya bahwa bagaimana caranya aku berbuat baik kepada orang lain, bukan menjadi orang-orang yang merusak kehidupan orang lain. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma qad istama'na hauna bi masjidil baitil ihsan Allahumma taqabbal ya Allah Allahumma taqabbal Allahumma taqabbal qabulan hasana Allahumma ij'alna jami'an minal muhsinin Allahumma ij'alna jami'an minal muhsinin Allahumma aksimna Allahumma aksimna minal kabair was saghair Allahumma ij'alna minal mahdiyin ila mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin taufiq wal hidayah wal afu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs>